Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du Lanjutkan uh, Kita menikah Sekarang wilayah Ijbar Perwalian paksaan tasmutu wilayatul ijbari ala syakhsil faqid al-ahliyata mislu al-majnun was-sabi ghairul mumayyiz uh, eh, wilayatul ijbar perwalian dengan paksaan maksudnya wali bisa uh, menikahkan orang tersebut tanpa ridho tanpa minta persetujuan kepada orang tersebut ini ada berlaku terhadap orang yang tidak punya ahliyah. Ahliyah itu tidak punya e, kemampuan maksudnya orang yang bukan mukalab, bukan. Bukan orang mukalab seperti apa? Majnun orang gila, wasobi dan orang anak kecil goyer mumayyiz yang belum mumayyiz masih kecil ini maksudnya orang ini bisa apa? dinikahkan oleh wali tersebut baik eh, laki-laki e, maupun perempuan anak kecil punya umur lima tahun kan belum memayis kan itu wali boleh apa menikahkannya tanpa persetujuan orang tersebut anak tersebut kama tasbutu hadhil wilayah ala syakhsin naqis al-ahliyata mislu as-sabi wal ma'tu al-mumayyizaini sebagaimana wilayah ijbar ini perwalian paksaan ini berlaku juga terhadap orang yang nakis ahli ya orang yang kurang ahliyahnya kalau tadi tidak punya ahliyah kalau ini punya ahliyah punya anak yang kalau anak yang sudah mumayyiz, dia kan sudah bisa Pak, sudah ngerti itu kan. Sudah punya, sudah ngerti makanya kalau kalau eh salat aja sudah bisa jadi imam kan. Kalau mumayyiz umur 6 tahun, 7 tahun bisa jadi imam kan. Sudah jadi imam kan dalam hadis Ammar ibnu Salimah dia menjadi imam bagi kaumnya yang tua-tua sedangkan dia umur 6 atau 7 tahun dalam hadis sahih Bukhari. Dia anak kecil belum mukalaf tapi sudah mumayyiz. Nah, ini juga wilayah eh, wilayah ijbar berlaku juga. Atau ma'tuh, ma'tuh orang yang uh, ya apa ya kayak orang idiot gitu ya idiot tapi tidak terlalu jadi dia masih masih ngerti bisa jual beli masih eh, pasti paham gitu. makna subut wilayah ijbar makna e, adanya perwalian dengan paksaan ini adalah annalil wali haqqa aqdiz zawaj liman lahul wilayah alaihi min haula duna ruju'i ilaihim li رأيهم ويكون wa yakunu 'aqduhu nafizan 'alal mula 'alaihi duna tawaqqufin 'ala ridahu makna wilayah ijbar ini bahwa wali punya hak untuk melakukan akad nikah terhadap orang tersebut orang yang uh, eh, dia perwalian dia tanpa butuh untuk uh, minta pendapatnya Terus akadnya itu berlaku, mengikat dan tidak digantungkan terhadap keriduannya setelah nanti balik. Setelah nanti balik. Itu mana wilayah tul ijbar. Dan diantara hikmah e, eh, tul ijbar ini bahwa anak-anak tersebut atau orang yang belum memayis atau yang sudah memayis itu apa dia belum bisa mempertimbangkan maslahat madarat bagi dirinya. Makanya e, syariat memberikan pertimbangan ini kepada orang yang menjadi wali wali mereka. disebutkan uh, eh, wa tasarrufat allati tasduru anhu bisababi as-sighar awil awil junun wal ata uh, eh, tasarrufat kayak jual beli atau akad-akadan yang dilakukan orang-orang yang yang apa tadi belum mumayyiz anak kecil belum mumayyiz terus melakukan akad baiknya akad apa saja itu apa tidak tidak sah tidak tidak mengikat itu kalau yang belum mumayyiz tapi kalau yang mumayyiz akadnya itu sah kalau diizinkan oleh wali kayak anak kecil sekarang kan umur apa enam tahun, tujuh tahun, udah ngerti kan? Beli makanan kan? Disuruh oleh orang tuanya beli ini, beli bumbu kan? Berarti kan sudah ada izin kan? Itu akarnya berarti apa? Sah. Karena sudah memayis dan diizinkan oleh wali. Tapi kalau anak-anak kecil yang belum memayis, orang jual beli menjadi penjual, ah, ini ada anak kecil ditawarin, deh ini beli Terus beli kan anak kecil tersebut. Ibunya kan biasanya kan gak suka-suka orang tua. Kan banyak penjual yang memanfaatkan ibu-ibu bawa anak kecil ditawarin permainan kan beli anak kecil mau kan itu. Tapi kalau bawa uang, bawa uang sendiri dia beli itu akarnya tidak tidak sah. Jadi kalau yang tadi yang mumayyiz akarnya mau kuf itu kan mau kuf itu e, digantungkan kepada per apa e, apa namanya e, pembolehan izin daripada wali. Begitu juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah andai kata ada, tapi belum belum dengar ada apa anak kecil apa melakukan akad nikah. Itu kaitan dengan wilayah ijbar. <clears throat> Kemudian di sini urutan wali kan kemarin sudah pada pertemuan yang lalu sudah diurutkan uh, urutan wali kan bapak siapa al ab gitu kan al jad bapaknya bapak kemudian al akh asyaqiq saudara sekandung kemudian al akh ab saudara sebapak kemudian ibnul akh asyaqiq anak saudara sekandung al akh ibnul akh Li'ab anak saudara saya bapak, kemudian al-am. Am itu saudaranya bapak itu namanya am. Kalau saudara ibu namanya khal. Kalau khal bukan wali, tapi ini am. amnya apa? Al-am eh, yang sekandung saudaranya bapak yang dengan bapak kita ini, dengan bapak seibu sebapak kan bisa jadi kakek nikah kan atau e, apa ibu ibu si bapak tersebut nikah sama orang lain berarti kan tidak se sebapak ini kalau se seibu sebapak kemudian paman se sebapak terus anak paman se seibu sebapak anak paman sebapak nah, ini urutan wali setelah itu adalah hakim sultan turutannya ada juga sebagian ulama yang memasukkan anak anak perempuan anak sekarang ibu ya seorang ibu punya anak laki-laki itu wali juga karena sebagian ulama dengan dalil apa dengan dalil ketika Rasulullah saw menikah dengan Ummu Salamah beliau menyuruh Siapa? Bukan aja sih. Menyuruh putra putranya Ummu Salamah untuk menikahkan um, ibunya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini makna urutan wali tidak boleh orang wali yang jauh menikahkan me, e, apa perempuan kalau ada wali yang yang lebih dekat. Di sini kalau zawaj ahadu minhum ala khilafi hadza tartib al-mazkur lam yasih az-zawaj. Seandainya orang e, orang wali yang jauh menikahkan padahal ada wali yang yang lebih dekat terus me, e, melakukan akad e, akad nikah maka pernikahan tersebut tidak tidak sah. Kemudian jawaz tazwij ar-rajul nafsahu min e, muwaliyatihi boleh orang menikahkan dirinya sendiri kepada perempuan yang dia menjadi walinya. Kayak gini. Sekarang anak paman ya. Anak paman. Anak anak paman se seibu sebapak. Wali bukan? Wali kan? Umpamanya ini udah tidak ada urutan wali-wali, bapak udah nggak ada, kakek nggak ada, e, saudara dan anaknya sudah tidak ada. Paman juga tidak ada. Ini Anda anak paman seibu sebapak. Dia wali bukan? Wali. Mahram bukan? Bukan. Itu dalam agama orang Padang uh, mahram. Padang Dia bukan mahram, bukan wanita yang tapi dia wali. Umpamanya datang seorang perempuan kepada anak pamannya yang jadi walinya. Kata si perempuan tersebut, tolong nikahkan saya kepada orang yang engkau pandang e, layak buat saya. Kemudian kata si anak paman tersebut, kamu ridho saya jodohkan dengan siapa saja? Kata si perempuan tersebut, iya. Terus kata si anak paman tersebut, saya nikahkan kamu dengan saya. Itu sah, sah dalam dalam Islam. Jadi sekaligus calon suami sekaligus sebagai wali. Itu namanya menikahkan diri kepada wanita yang menjadi apa eh, yang di bawah perwalian dia. Ini ada ada ada apa? Ada dalilnya dari Sa'id ibnu Khalid dari Ummu Hakim bintu Qarid Ummu Hakim bintu Qarid ini berkata kepada uh, Abdurrahman ibnu Auf kata Ummu Hakim dia mengatakan innahu khatabani ghairu wahidin banyak orang yang melamar saya fazawwijni ayyahum ra'aita maka nikahkanlah saya kepada siapa saja yang engkau pandang layak. Kata Abdurrahman ibn Auf, wa taj'alina dzalika ilayya, engkau menjadikan hal itu kepada saya, maksudnya terserah saya. Kata Ummu Hakim, "Na'am." Kata Abdurrahman ibn Auf, "Qad tazawwajtuki." Aku telah menikah menikahi dirimu. Ya. Imam Malik mengatakan uh, Imam Malik <clears throat> lauqalat as-sayyibu liwaliha seandainya uh, sayyib <clears throat> sayyib itu perempuan yang sudah pernah nikah apa namanya ya ya mungkin janda berkata kepada walinya zawijni biman ro'aita tolong nikahkan saya dengan orang yang kau pandang layak Kemudian fazawwajaha min nafsihi aw mimman mimman ikhtara laha lazima hadzalika. Kemudian si oh, si wali tersebut menikahkan perempuan kepada dirinya sendiri atau menikahkan kepada orang yang dia pilih, maka hal itu mengikat perempuan tersebut. Jadi udah sah itu. Walau lam ta'lam aina zauji, walaupun perempuan belum tahu mana pria yang jadi suaminya itu karena anda sudah menyerahkan terserah kamu mau dinikahkan kepada siapa kepada si pulan si pulan ini adalah mazhabul Ahnab, wal lais wal sauri wal auza'i ini mazhab imam abu uh, mazhab abu hanifah al lais ibnu sa'ad al sauri dan al auza'i dalam sahih al bukhari dari anas wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taqa Safiyyata wa ja'ala itqaha sadaqaha. Rasulullah membebaskan Sofia dan menikahinya dan menjadikan pembebasannya sebagai maharnya. Kan Sofia waktu itu kan tawanan dari mana? Dari apa? Dari mana Bu Eka? Sofia? Dari Khaybar kan? Ya. Dari Khaybar. Kalau dalam Islam kalau eh, peperangan peperangan terus orang-orang kufar kalah gitu kan orang kafir kalah terus ada tawanan anak-anak perempuan anak-anak dengan dengan perempuan dengan otomatis ketika menjadi tawanan otomatis langsung menjadi apa budak otomatis itu kalau pria dewasa lain itu kan tidak langsung jadi budak tapi ada pilihan imam. Nah, kalau tapi ini budak ini belum halal bagi apa? Bagi para mujahidin kecuali kalau sudah di, dibagikan. Bagi. Nah, ini uh, eh, Sobia uh, eh, setelah asalnya dikasih sama seorang sahabat, akhirnya para sahabat melihat ini nggak layak kecuali bagi engkau ya Rasulullah. Maksudnya kalau ratu kan tidak layak kecuali dapat pemimpin kan. Akhirnya uh, Sofia diambil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di di eh, dimerdekakan Rasulullah. Walaupun Buddha kan pada dasarnya budak tanpa akad nikah pun halal kan? Halal tidak? Halal. Budak itu halal walaupun tanpa akad nikah. Bahkan eh, akad perbudakan itu lebih kuat daripada akad pernikahan. Kalau istri kan akad nikah dengan istri, halal dijual nggak istri? Nggak halal kan? Tapi kalau budak halal dijual, halal kan? Nah, budak ini kalau dengan otomatis halal tidak boleh dalam Islam menikah dengan budak kecuali kalau darurat di Islam haram menikah dengan budak kecuali kalau darurat kenapa haram menikah dengan budak karena kan biasanya kalau nggak mungkin orang nikah dengan budak milik sendiri kan mungkin nggak kalau budak milik sendiri nggak usah dibeli nggak usah dinikahi kan langsung saja kan ini kan biasanya budak milik orang lain. Haram nikah dengan budak. Kenapa? Karena bisa menjadikan anaknya jadi budak. Sekarang nih, Zaid. Ada si Amr. Amr punya budak perempuan. Si Zaid orang merdeka. Dia nggak bisa nikah dengan orang merdeka. Nggak punya biaya. Mungkin mahal. Mungkin. Akhirnya nikah dengan budak milik si Amr ini di Islam kan haram, tapi kalau darurat, darurat nggak punya biaya untuk nikah dengan orang e, merdeka, eh, nikah dengan budak. Kenapa diharamkan pada dasarnya kecuali darurat? Karena kalau nikah terus e, dengan budak milik si Amr ini, kemudian lahir anak, anak ini jadi hamba sahaya milik si Amr. Makanya dilarang Islam menikah dengan budak. Kenapa? karena menjadikan istirqaq al aulad menjadikan anak anak anak-anak jadi jadi budak gitu. Nah, tapi kalau e, si tuan menikahi budaknya, saya nikahi diri kamu, e, saya merdekakan diri kamu dan saya nikahi kamu dan maharnya adalah kemerdekaan kamu. Itu langsung jadi istrinya. Sofia ini asalnya budak dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memerdekakannya dan kemerdekaannya itu adalah maharnya itu boleh itu kan berarti menikahkan diri sendiri kepada orang yang menjadi wanita yang berada di dalam perwalian dia punya punya Abu Hekal punya budak cantik punya kan umpamanya terus dimerdekakannya dinikahinya dan kemerdekaan kamu jadi mahar bagi diri kamu kan mereka kan mahal tidak mahal budak itu mahal jadi itu boleh makanya di sini termasuk dalil bahwa boleh wali menikahi eh, menikahi wanita yang berada dalam perwaliannya tanpa butuh kepada wali yang yang lain. <clears throat> Kemudian Selanjutnya batul wali. Ketidakhadiran wali. Kita kana al-waliyul aqrabul mustawfa fi syurutil wilayati mawjudan fala wilayata lil ba'idi ma'ahu. Jika wali terdekat yang memenuhi syarat-syarat perwalian dia ada di tempat, maka tidak ada hak mewalikan bagi wali yang lebih jauh dari dia. Ada bapak dan bapaknya orang muslim ya, ada dan bisa mewali, e, melakukan men, saudara saudara perempuan tidak punya hak gitu. Fa'in basyara wahidun minhuma jika eh sini contohnya seperti bapak namanya e, maka saudara atau paman tidak punya tidak punya hak. Jika paman atau saudara melakukan akad nikah melakukan apa men, menjalinkan akad nikah bagi apa as wanita kecil waman fi hukmiha karena e, wanita yang kecil ini kan dia murni e, apa bapak yang lebih tahu akan masalahnya bapak atau kakek itu kan. Di sini kalau saudara menikahkan saudarinya yang masih kecil belum balik padahal ada bapak diberi iznil ab watawakili tanpa izin si bapak dan tanpa perwakilannya dari si bapak karena yang akadnya puduli puduli itu adalah apa akadnya itu terus digantungkan itu Dis, eh, sah, disebut sah tidak disebut tidak sah juga tidak artinya Tergantung kalau bapak me mengiyakan, iya jadi kalau bapak tidak mengiyakan berarti tidak tidak sah. <clears throat> itu akad puduli itu akduhu maukufun ala ijazati man lahul wilayah. Akadnya itu tergantung pembolehan orang yang punya hak perwalian. Jadi kalau ada wali yang lebih dekat, eh, yang lebih dekat terus wali yang jauh <clears throat> melakukan akad <clears throat> nikah bagi saudarinya yang yang masih kecil ini akadnya apa digantungkan tanya bapak e, mengizinkan nggak kalau kata si bapaknya iya saya setuju nggak apa-apa berarti sah kalau kata bapaknya saya nggak setuju berarti tidak tidak sah kayak tadi <clears throat> yang akad e, anak kecil yang sudah mumayyiz dia juga membeli barang kalau orang tuanya tidak mengizinkan, berarti tidak sah. Kalau orang tuanya mengizinkan, berarti sah. Itu namanya wuduli. Adapun jika uh, <clears throat> orang yang lebih dekat, wali yang lebih dekat goib tidak ada, tidak ada, tidak hadir di tempat, tidak bisa di dihubungi maka wali yang lebih e, perwalian pindah kepada yang berikutnya kalau punya bapaknya lagi kerja Saudi BTKI ini si gadis ini mau cepat nikah udah mendapatkan calon yang yang cocok dinnya bagus kalau nunggu bapaknya pulang dua tahun lagi terus tidak bapaknya juga tidak bisa ngirim surat untuk mewakilkan umumnya maka orang yang ada yang lebih dekat saudaranya menikahkan uh, saudarinya ini dan kalau datang bapaknya maka bapaknya tidak punya hak untuk membatalkan akad tersebut itu kaitan dengan awali. Sekarang uh, eh, al khutbatu qabla zawaj, khutbah sebelum uh, akad nikah. Dianjurkan sebelum dilangsungkan akad nikah adanya khutbah khutbah nikah. Ya minimal apa? Minimal ya hamdalah, salawat. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Minimal ya bisa orang yang punya si, si calon suami atau si wali atau orang lain. Itu minimal karena di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis sahih uh, eh, batin khutbatin laisa fiha bahia fahiya kal yadil jazma. Setiap khutbah yang tidak ada tasyahudnya seperti aliyad yad al-jazma, tangan yang kena juzam. penyakit juzam ini kusta gitu kan kalau kena jari dia lama-lama apa putus habis gitu di sini anjuran apa kalau ada khutbah ya nikah kan ada khutbahnya adanya apa tasyahud ya alhamdulillah gitu kan, yang biasa dipakai wal abdul an yakhthuba khutbatal hajah lebih utamanya pakai khutbah hajah Ibnu Mas'ud mengatakan uh, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawami al khair wa maha Rasulullah diberikan apa? Uh, coba apa? Uh, eh, jawami al khair. Uh, apa? ringkasan-ringkasan kebaikan. Auqal fawatihal khair Fa'alamana khutbatas sholat wa khutbatal hajah. Beliau mengajarkan kepada kami khutbah sholat, khutbah hajah. Khutbah sholat apa? Khutbah sholat adalah at tahiyyatulillah wa sholatu wa taibat dan seterusnya.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 wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian surat Al-Ahzab ayat 71, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Itu sunnahnya. Tapi andai kata orang akad nikah tanpa ada khutbah hajah juga sah tidak? Sah? Dalam hadis uh, Bukhari Muslim dari Sahal ibnu Sa'ad eh, ketika siapa eh, seorang perempuan datang kepada Rasulullah Alaihi Wasallam menghibahkan dirinya menghibahkan dirinya untuk dinikahi Rasulullah Alaihi Wasallam melihat memandanginya gitu. kemudian sudah tidak berminat akhirnya ada sahabat yang minta dinikahkan setelah suruh cari mahal akhirnya tidak dapat kan akhirnya apa disuruh apa ditanya uh, eh, apa uh, eh, apa surat apa kan kemudian Rasul mengatakan faqad malaktu bima ma'aka minal Quran kamu saya telah memilikan menjadikan perempuan ini milik kamu dengan menikahkan kamu kepada perempuan ini dengan ayat Al-Quran yang kamu ajarkan kepada dia. Di sini apa? Rasul sebagai walinya kan? Rasul tidak pakai apa? Khutbah. Khutbah aja berarti apa? Sah saja menikah akan nikah tanpa khutbah saja. Kemudian uh, selanjutnya doa adalah akdi mendoakan setelah akad nikah dianjurkan apa baca kepada orang yang sudah nikah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin <clears throat> kemudian dianjurkan juga adanya iklan az-zawaj mengumumkan pernikahan supaya apa? supaya membedakan dari nikah sir yang dilarang jadi nikah dianjurkan apa? orang pada tahu itu ya dengan dengan dengan cara yang sesuai dengan adat masing-masing selama tidak ada hal yang bertentangan dengan syariat mengundang orang boleh nggak ya kita kan biasa pakai undangan selama tidak ada hal yang dilarang dalam syariat boleh saja hal-hal yang kaitan dengan dengan adat tidak tidak apa tidak ada ikhtilat tidak ada minum homer dan seterusnya Rasul mengatakan dalam hadis Hasan fasluma bainal halal wal haram as-sautu bidduf pemisah antara halal dan haram maksudnya pernikahan dengan haram zina al asaut biduf suara dengan rebana menabur rebana ketika akad uh, eh, apa dibolehkan. Tapi yang nabunya siapa? Perempuan. Bukan laki-laki. Nabu rebana lah, perempuan bukan laki-laki. Makanya ulama salat kalau ada laki-laki nabu rebana disebutnya apa? mukhanas banci. Ya. Kalau di Jakarta ada apa? Marawis itu enggak boleh Terus juga menabur rebana ya di kalangan perempuan aja. Kalau yang nabuhnya perempuan berarti ya di kalangan perempuan. kecil kalau umumnya budak ya ada budak. Sekarang kan antum gak punya budak kan? Kan bisa nyanyi depan depan tuannya itu kan. Atau di depan depan ya orang lain. Ya, dengan syarat apa? Ya sesuai dengan ketentuan syariat. Di sini uh, di antaranya juga nyanyian kan. Sebelum itu boleh. Boleh selama apa? Tidak ada yang diharamkan. Di sini dalam hadis dari Amir ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu berkata, dahal ala Qurzah ibni Ka'bin wa Abi Mas'ud al-Ansari fi ursin saya masuk ke Qurlah Ibnu Ka'ab dan Abu Mas'ud Al-Ansari dalam satu pernikahan wa iza jawarin yughannin ternyata di sana ada budak-budak perempuan nyanyi Fakultu antum sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian berdua adalah sahabat Rasulullah. Wa min ahli Badrin yuf'alu hadza indakum? Kalian sahabat Rasulullah termasuk ahli Badar. Hal seperti ini dilakukan di sisi kalian. Nah, ini budak-budak nyanyi itu kan. Faqala keduanya para sahabat mengatakan in syi'ta fasma ma'ana. Kalau kamu suka duduk dengar bersama kami. Wa in syi'ta Kalau kamu mau juga silakan pergi Waqad rukhsisalana fil lahwi indal ursi. Ada rukhsah telah dirukhsahkan bagi kita apa e, main-main e, saat terjadi pernikahan. Jadi kalau ini kan jawarin kan budak budak. Jadi kalau orang yang kalau di kita kan sekarang budak juga ada. Jadi kalau sesama perempuan kan merdeka ya sama perempuan yang mendengarkan juga perempuan. itu boleh menabung rebana boleh apa bersenandung juga ya yang yang halal terus juga e, mungkin tambahan e, nyanyian senandung nasyid di Islam boleh dengan tiga syarat pertama tidak disertai alat musik karena musik kan haram ya dalam hadis Bukhari dari hadis Abu Malik al Ashari la yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azifa. So akan ada dari itu orang yang menghalalkan apa? Harir sutra bagi laki, hira zina, wal khamra khamr, wal ma'azifa dan alat musik. Tapi alat musik gitar, seruling, piano, apalagi dan seterusnya itu adalah haram kecuali tadi apa duf rebana saat apa pernikahan atau saat id atau saat menyambut orang yang datang itu ada dalilnya khusus bagi rebana kedua e, isi daripada senandung tersebut bukan e, tidak apa isinya yang baik gitu kan tidak ada hal-hal yang cabul, porno, buruk atau kekuburan atau yang haram Terus ketiga, intonasi senandungnya tidak menyerupai intonasi lagu-lagu orang yang biasa dipakai orang-orang kafir, orang-orang fasik. Punya orang bikin senandung, tapi e, isinya nasihat is, e, bagus isinya, tapi intonasinya kayak <laughs> kayak yang yang biasa dipakai senam intonasinya itu haram kenapa kan ada hadisan man tasyabbaha bikaumin bahwa minhum tasabuh dengan ahlul fisqi dalam dalam apa dalam sen, e, nada senandungnya itu dilarang juga itu jadi itu syaratnya kalau disertai alat musik isinya baik tapi disertai musik haram. Apalagi yang lebih dasar lagi adalah kalau orang e, menabu apa menabu, e, eh, men, ayat Al-Qur'an dilakukan eh lagu itu kan haram. Apalagi kalau disertai alat musik itu kekufuran. Ulama kitab Kifayatul Ahyar barang siapa menabu Al-Qur'an dengan disertai kentongan dan sertai rebana. Rebana pada dasarnya kan mubah ya. Pada kondisi tertentu mubah ya. Tapi ayat Al-Qur'an ditabuhi rebana itu adalah kekafiran. Itu pada rebana pada dasarnya apa? Mubah. Tapi Al-Qur'an ditabuhi pakai rebana itu adalah kekafiran. Ada ada tulisan saya eh, Nasir Al-Fahad tentang Eh, hukmul gina bil Quran. Ada uh, Sulaiman Nasyid Oruan juga hal yang sama. Apalagi kalau disertai alat musik. Kan banyak orang baca Al-Quran, dilakukan, terus pakai gitar, pakai apa itu itu adalah kekafiran tidak boleh <clears throat> itu adalah uh, tambahannya